Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, wa wasakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca kembali syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dulu pernah kami selesaikan bacaannya, cuman saat itu kita masih menggunakan cetakan Mesir Paham ya? Cetakan Mesir. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan coba membaca dengan cetakan Saudi. Nah, cetakan yang langsung muktamad, terpercaya dan juga akurat langsung dari PT-nya percetakan kitab tersebut. Muassasah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah. Nah, dan bedanya banyak sekali bedanya. Walaupun ada samanya, bedanya di antaranya kalau cetakan Mesir itu enggak disebutkan terjemahnya Al-Imam Al-Baiquni. Al-Imam Al-Baiquni Nah, barakallahu fikum sahibul matan, matan baikunnya itu kalau yang cetakan Mesir itu enggak disebutkan. Tapi cetakan Saudi disebutkan nanti walaupun secara ringkas. Paham itu ya? Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah insyaallah taala. Nah kita akan memulai pada pertemuan kali ini mengulang kembali bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih dengan cetakan yang muktamad insyaallah taala itu cetakan Muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Khairiyah. Naam. Adapun untuk mengenai biografi sangat panjang lebar kalau kita baca, cuman kesimpulannya saja biografi pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah termasuk salah satu imam ahli sunnati wal jamaah yang saat itu beliau dilahirkan di Unaizah. Unaizah itu termasuk salah satu daerah Saudi Arabia sana. Kemudian beliau barakallahu fikum meninggal dunia di Jeddah. Nah, di Jeddah di sana beliau akhirnya apa? Dibawa ke nah barakallahu fikum ke Masjidil Haram, disolatkan di sana, dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Paham itu ya? Kemudian beliau termasuk salah satu nah barakallahu fikum murid yang bisa dikatakan menonjol dan nampak sekali keilmuannya. Nah, murid siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimatullah alaihi. Jadi, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah guru daripada Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Mahum Insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Itu secara globalnya seperti itu. Dan beliau tumbuh dalam keadaan senantiasa diiringi dengan ilmu. Ketika usia 14 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Nah, Masya Allah 14 tahun. Kalau kita bisa dikatakan termasuk orang-orang yang terlambat terkadang ya. Seperti itu. Nah, walaupun ada di antara kita yang 14 tahun sudah hafal Al-Quran, 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi bukan berarti kita terus menyerah. Paham ya? Maju terus, pantang, mundur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahumma sta'an. Naam. Jadi beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala karangannya sangat banyak sekali terutama dalam masalah akidah juga banyak, dalam masalah usul juga ada kita bahas kan, dalam masalah enam qaidul fikih juga ada, masalah mustalah juga ada, masalah fikih, masalah faraid, banyak sekali intinya. Dan beliau nah memiliki semacam kumpulan fatwa-fatwa beliau dikenal di dalam kalau di internet itu atau yang kitab-kitab yang lain dikenalnya itu Nurun Al Darb. Nurun Al Darb itu kumpulan fatwa-fatwa Nah para ulama, nah barakallahu fikum Saudi Arabia di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita langsung masuk saja pada kitab yang akan kita baca ini, kitab ini dikenal dengan kitab Naam Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Ini dihafal juga untuk mengisi kekosongan. Paham ya? Jadi kalau ada waktu kosong disempatkan menghafal matan ini mudah sekali matannya. Enggak sulit, mudah. Paham ya? Jangan bilang sulit ya, mudah insyaallah. Mudah ya? Insyaallah mudah. Ini, ini mudah sekali, cuma jumlahnya berapa? Jumlahnya cuma 34 saja. Oh ya, 34. Sedikit demi sedikit yang terasa sudah selesai. Paham ya? Jadi diiringi Nah, di samping menghafal matan al quaidu Fiqhiyah, menghafal juga matan ini, matan Al-Baiquniyah. Mudah sekali barakallahu fikum. Nanti kita akan ambil satu persatu atau sedikit demi sedikit. Insyaallah taala untuk mengisi kekosongan waktu dimanfaatkan menghafal matan Baiquniyah ini. Kalau sudah hafal, enak sudah. Karena berikutnya nanti kalau misalnya kita masuk kitab yang lebih tinggi, itu ada gambaran. Ada gambaran walaupun istilahnya kita belum menguasai, yang penting sudah ada gambaran. Na'am barakallahu fikum. Kemudian sebelum kita masuk ke kitab ini, tentunya kita harus tahu kitab ini bahas masalah apa sih? Kitab Mandumah Baikuniyah itu bahas masalah apa? Nahwu, sharaf atau masalah fikih atau masalah apa? Kita katakan masalah mustalahul hadis. Masalah istilah-istilah ilmu hadis Paham ya? Nah, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, maudhu', paham ya? Kemudian masalah istilah-istilah nam perawi dan juga yang diriwayatkan. Nanti perawi yang dhaif bagaimana, nam yang sikoh bagaimana, hadisnya nanti nah barakallahu fikum riwayat yang syadzah bagaimana itu akan dibahas walaupun secara nah barakallahu fikum global. Naam. Jadi kitab ini kitab yang membahas mengenai apa? Mengenai ilmu hadis yang di dalamnya eh, diketahui dengan ilmu hadis tersebut hadis tersebut diterima atau ditolak ini ilmu yu'rafu bihi nah barakallahu fikum ahwalur rawi wal marwi ilmu yang dengannya diketahui keadaan perawi perawi berarti rijalul hadis wal marwi dan hadisnya min haitsul qabul war rad paham ya ditinjau dari sisi qabul diterima war rad ditolaknya itu ilmu mustalah hadis paham jadi ilmu yang bahas mengenai nan barakallahu fikum hadis diterima atau ditolaknya hadis akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Na'am barakallahu fikum. Na'am dan bisa dikatakan kitab ini kitab pemula. Jadi kitab ini jangan dibayangkan kitab yang tinggi belum. Ini pemula, masih awal-awal. Setelah ini nanti masih ada kitab lagi yang lebih tinggi. Nah, kitab eh, barakallahu fikum Nuzhatun nazar. Naam barakallahu fikum. Setelah itu nanti ada Muqidah. Setelah itu nanti ada kitab yang lainnya. Intinya banyak sekali lebih tinggi, cuman ini pemula. Jadi kalau antum mendengar pemula, anggap aja pemula sudah. Jadi ringan dihafal gitu loh ya. Ringan dihafal. Nah, Kita ambil mukaddimah yang pertama. Qala Al-muallifu afadallah Ad-Nadim rahimallah. an nadi berarti siapa? Pemilik pantun Al-Imam Al-Baiquni. Siapa Al-Imam Al-Baiquni itu? Nah, yang cetakan Mesir mungkin belum tertulis itu ya nanti. Nah, barakallahu fikum lihat yang cetakan Saudi. Naam. An-Nadim rahimahullah taala. An-Nadim maksudnya adalah pembikin pantun yaitu Al-Imam Al-Baiquni. Ishtahara rahimahullah taala bihadil mandhumah al-Baiquniyah. Beliau nah pemilik pantun ini terkenal dengan pantun Baiquniyah ini. Wa nisbatuha ila wa nisbatuha satu mansusatun fil bait salis tsalits Dan penisbahannya kepada kepada pemilik pantun tersebut ditekankan atau ditegaskan atau disebutkan pada pantun yang ke-33. Jadi pantun yang ke-33 itu bisa lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum penisbahan matan tersebut dinisbahkan, nah ditetapkan nah tertulis pada pantun yang ke-33. Apa itu? Waqat atat kal jawharil maknuni samaituha mandumatal baikuni. Ah, baikuni ini. Paham ya? Pantun yang ke-33 antum cek sendiri. Nah, kalau misalkan di situ belum tertulis ya waqad atat kal jawharil maknuni samaituha mandumatal bayquni dan sungguh telah datang seperti apa seperti jauhar jauhar semacam permata paham ya semacam permata yang sangat indah eh, yang aku namakan kitab tersebut mandu mandumatal mandu mandumah bayquninya paham ya jadi matan al bayquninya nah kita lihat siapa pemilik matan ini siapa ismuhu umar wakila toha ini jadi ada dua versi ada yang mengatakan namanya umar ada yang namanya Toha. Nah, tapi ma'ruf wallah alam Toha ini ma'ruf sekali. Nah, waqila Toha Ibnu Muhammad Ibnu Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Paham ya? Ada yang mengatakan Umar, ada yang mengatakan Toha. Toha bin Muhammad bin Fatuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Tapi nanti kalau anda setoran langsung gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Gitu Paham ya? Karena ma'rufnya Al-Baiquni. Eh, illa namanya tadi Umar atau Toha tadi. Namanya Toha bin Muhammad Al-Baikuni gitu aja. Naam. Laqabahu Al-Baikuni, gelar Al-Baikuni wa hadhi nisbah lam yatabayyan asluha. Hal hiya nisbatun ila baladin aw abin aw ghirnalik. Perhatikan baik-baik ini. Penisbahan Baikuni ini, naam, tidak nampak asal usulnya. Nisbahnya ke siapa itu? Tidak nampak asal usulnya. Apakah dia nisbah ke suatu negeri? atau nisbah kepada bapaknya atau yang lainnya. Intinya barakallahu fikum antum sudah tahu. Sudah tahu pemilik matanya adalah Al-Imam Al-Baiquni, Nam Toha bin Muhammad Al-Baiquni. Naam. Walaupun antum kayak Umar enggak masalah karena dua versi tadi. Amma wafatuhu adapun meninggalnya beliau rahimahullah faqad dzakara ba'du man tarjama lahu annahu kana hayyan qabla 'am. Kata beliau di sini perhatian baik-baik. Adapun meninggalnya beliau Sungguh sebagian orang-orang yang membuat biografi beliau, terjemah biografi beliau, bahwasanya beliau Toha bin Muhammad ini al baikuni beliau hidup sebelum tahun 1080 Hijriah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum qabla am 1080 ya. Nah, barakallahu fikum Hijriah. Paham ya? Nah, jadi sebelum tahun 1080 Hijriah. Sudah lama sekali berarti. Paham ya? Sudah lama sekali. Yang jelas kitab ini termasuk kitab diberkahi. Karena buktinya apa? Buktinya yang syarah jurumiyah, yang syarah apa baikunia ini banyak sekali. Tidak hanya Imam Ibnu taimin saja. Imam-imam yang lain juga syarah Di antaranya Syekh Nah barakallahu fikum uh, Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri Habibullah taala juga mengarangnya. Paham ya? Mengarang syarah terhadap kitab baikunia ini. Ada juga yang lainnya, bagus sekali. Karena kitab ini kitab yang sangat ringkas. Nah barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Muqaddimatun fi ilmi mustalah hadis. Pembukaan mengenai ilmu mustalah hadis. Sudah kita lewati dulu dalam kitab mustalah hadis. Sekarang insyaallah lebih mudah dan lebih ringan untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima ini sudah ma'ruf artinya jadi enggak perlu kita artikan ini mukadimah ini secara globalnya dikenal dengan na barakallahu fikum khutbatul hajah paham ya walaupun di sini kurang ayat-ayatnya ya na barakallahu fikum kesimpulannya setelah beliau menyebutkan mukadimah pembukaan dengan Nah barakallahu fikum nam at-tahmid dan juga istighfar dan juga isti'anah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelah itu, fa mukadimah muqaddimatun fi ilmi mustalah hadis. Ini adalah mukaddimah pembukaan mengenai ilmu mustalahul hadis. Perhatikan baik-baik biar nanti enggak gagal paham. Jadi kalau untuk belajar itu upayakan tahu dirinya orang. Kitab ini kitab ini apa sih? Apa yang dipelajari gitu loh. Harus tahu dengan kitab ini apa. Mana enggak tahu namanya juga ya. Terus apa yang belajar dalamnya? Wallah alam kurang tepat. Jadi kitab yang untuk pelajari upayakan tahu isi kandungannya itu walaupun secara global. Paham maksudnya ya? Nah, seperti antum belajar Durusul Lughah jilid 1 misalkan antum belajar apa? Enggak tahu namanya. Apa yang dipelajari? Wallah alam gagal paham semua seperti itu. Paham ya? Tapi upayakan tahu walaupun global. Kitab yang kita pelajari namanya apa? Matan Al-Mandum Al-Baiquniyah, disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, membahas masalah apa? Ilmu seputar hadis ilmu seputar hadis. Nah, kita lihat. Al-mustalah, perhatikan, apa itu mustalah sih? Mustalahul hadis, ilmu mustalah, ilmu mustalah, dikit-dikit usul, dikit-dikit mustalah. Apa itu mustalah? Perhatikan baik-baik. Al-mustalahu mustalah itu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war Ini penting sekali ini. Ini kalau antum mau hafal bagus sekali ini, biar tahu. Walaupun enggak hafal enggak masalah tapi tahu kalau ditanya itu aja. Perhatikan baik-baik. Mustalah itu apa sih ilmu mustalah? Ilmu mustalah itu adalah ilmu suatu ilmu yu'rafu bihi, suatu ilmu yang diketahui dengannya dengan ilmu tersebut ahwal rawi, keadaan-keadaan perawi. Perawi berarti rijal ya, rijal sanad, rijalul hadis. Wal marwi dan keadaan marwi, marwi itu hadis. Paham ya? Perawi itu berarti rijalnya, marwi itu hadisnya. Min haitsul qabul warad ditinjau dari sisi al-qabul diterima warad ditolaknya. Paham ya? Ilmu mustalah itu. Jadi kalau antum semakin kuat mustalahnya, semakin tahu ini hadisnya cocok enggak diterima. Bagaimana keadaan perawinya? Fiqah atau makbul atau nam barakallahu fikum atau kadzdzab atau dajjal? Paham ya? Terkadang ada dalam jarh wa ta'dil, nam barakallahu fikum perawi digelari dajjal. Tapi ingat ya, dajjal di sini bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Dajjal maknanya kadzdzab. Karena dajjal itu dari kata ad dajjal Dajil, maksudnya kadzib, kadzib Paham ya? Jadi dajjal kalau antum jumpai dalam ilmu jarh wa ta'dil, fulan dajjal. Itu dajjal yang besar itu bukan? Bukan, tapi dajjal itu kadzab maksudnya. Mafhum? Jadi enggak usah kaget. Wih, ini kok ekstrim sekali nih para perawi terdahulu nih. Lah kenapa? Masa asli perawi dibilang dajjal? Kita katakan dajjal itu artinya kadzab. Artinya kadzab. Jadi jangan sampai salah paham gitu loh. Nah, barakallahu fikum jangan sampai salah paham ya. Jadi kadang kalau jarh wa ta'dil mah seperti itu fulan kadzdzab, fulan dajjal, fulan dhaifun, dhaifun fil hadis, imamun fis sunnah. Bayangkan, dhaifun fil hadis, imamun fis sunnah. Dhaif hadisnya itu dhaif cuman dia kalau masalah sunnah imam. Pemimpin dalam masalah sunnah, cuman hadisnya lemah gitu loh. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah musta'an. Naam. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan yang sangat ringkas ini adalah mengenai isi kandungan kitab ini dan juga pengarangnya serta pensyarahnya. Jadi kitab yang kita pelajari namanya kitab apa? Kitab Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Setelah globalnya Baiquniyah gitu sudah. Paham ya? Pemilik matanya siapa tadi? Umar atau Toha bin Muhammad Al-Baiquni adi dimashqi syafii Paham ya? Nampar barakallahu fikum. Yang mensyarah siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apa yang dibahas dalamnya? Yang dibahas adalah ilmu mustalahul hadis. Apa itu mustalah? Ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Artinya apa? Ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut keadaan-keadaan perawi dan hadis ditinjau dari sisi diterima hadisnya ataukah ditolak. Paham? Jadi nanti akan kita lewati panjang lebarnya bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.